Al-Quran Al-Karim yang menunjukkan kepada kita tentang bagaimana semestinya kita bersikap terhadap orang-orang yang jahil ketika mereka mengatakan kata-kata yang tidak baik terhadap kita seperti yang tadi disebutkan dalam ayat wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahilin Dan apabila mereka mendengarkan kata-kata yang lawi tidak berfaedah, kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak baik, mereka berpaling darinya. Dan mereka mengatakan bagi kami amal kami dan bagi kalian pun amal kalian. Salamun alaikum keselamatan atas kalian. Yani di sini diterangkan oleh sebagian ulama bahwa bukan artinya kita mendoakan keselamatan untuk mereka. Ini istilahnya salam mutarakah. yakni ucapan selamat tinggal. Ya, ibarat kita dalam bahasa kita seperti itu. Bukan kita mendoakan keselamatan untuk mereka, tapi ini salam mutarakah, ucapan salam tinggal. Ya. Dan artinya juga keselamatan dalam makna kalian tidak memperoleh dari saya kata-kata balasan buruk ya dari sini artinya kalian selamat dari balasan yang buruk dari saya kalian seperti itu kalau saya uh, membersihkan diri saya dari kata-kata yang tidak baik sekalipun kalian berucap ucapan yang tidak baik la nabtagil jahilin kami tidak menginginkan orang-orang yang jahil ya dan apalagi perilaku mereka orang-orang yang jahil. Ikhwan fitin rahimakumullah. Kemudian juga diingatkan oleh penulis rahimahullah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu' Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir falyakul khairan maka ucapkan yang baik aw liyasmut atau diamlah. Ikhwani fid din rahimakumullah pada hadis ini dengan jelas Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita dengan bimbingan yang sangat baik kalau kita betul-betul mengamalkannya yaitu ucapkan yang baik atau diam ucapkan yang baik atau diam kalau bisa mengucapkan yang baik ucapkan yang baik semakin banyak semakin bagus Semakin banyak kebaikan, semakin banyak manfaat. Tapi kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, maka diamlah. Selamat baginya dan selamat pula orang lain dari keburukannya. Nah, yang lebih buruk lagi tentunya atau yang buruk ya, mengacap e, mengucapkan yang buruk apalagi semakin banyak dalam mengucapkan yang buruk. Jadi kalau begitu paling tidaknya kita diam. Ini keselamatan. Keselamatan bagi sekali lagi diri kita dan juga orang lain. Ikhwan fi din rahimakumullah. Di sini Nabi SAW di awal hadis ini mengatakan bahwa Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Lakukan hal tersebut Apa kaitannya? Kaitannya tentunya kalau Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat Allah maha mendengar Allah mensyariatkan Yang harus kita taati Kita ikuti Allah mendengar Apa yang kita ucapkan Paling tidaknya kita malu kepada Allah Azza wa Jal. Atau kita takut kepadanya. Allah pun melihat perilaku kita. Jadi kalau kita orang yang beriman kepada Allah, ikuti bimbingan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan yang baik atau dia. Dan kalau kita beriman kepada hari akhir Kenapa Nabi nyebut begitu? Karena seorang yang beriman dengan hari akhir dia tentu beriman dengan apa yang bakal terjadi di hari akhir tersebut. Di antaranya adalah al-hisab, al-jaza. Bukan hanya orang itu dibangkitkan tapi setelah dibangkitkan ada apa? Setelah ba'ats. Setelah ba'ats ada apa? Hisab. Perhitungan amal. Ya, timbangan-timbangan amal kita dan berikutnya adalah jaza balasan atas amal-amal kita. Ada tanggung jawabnya yang nanti ada balasannya surga atau neraka. Maka orang yang beriman kepada hari akhir perhatikan ngomong yang baik atau diam. Jangan seperti orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat sehingga bicara tanpa terkendali bicara tanpa dipikir kalau orang yang tidak beriman wajar dalam arti karena memang dia tidak berpikir apa yang terjadi setelah itu kalau dia tidak beriman tapi kalau dia mengatakan kami beriman kepada Allah beriman terhadap hari akhir ya ini konsekuensi iman itu ya katakan yang baik atau diam sehingga dengan ini maka seorang muslim, seorang mukmin akan mampu mengendalikan tutur katanya. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain disampaikan oleh penulis di sini hadis riwayat Al Bukhari dan Muslim Al Bukhari juga ya dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma marfu'an Man yadhman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Adman lahul jannah. Man yadhman siapa yang mampu menjamin untukku apa yang yakni untuk menjaga apa yang ada antara kedua rahangnya yakni menjamin lisannya ini tidak berkata yang tidak benar wama bayna dan menjamin untuk menjaga apa yang diantara kedua kakinya, yakni kemaluannya, tidak berbuat maksiat dengannya. Azman lahul jannah, maka aku menjamin baginya surga. Nah, suatu hal yang uh, dijanjikan oleh Nabi saw yaitu surga dan kata Rasulullah SAW, saya menjamin. Tentu Nabi tidak akan berbohong. Dan Nabi tidak akan menyelisihi janji. Sehingga selama dia memenuhi uh, kedua hal yang tadi disebutkan, pasti Nabi SAW akan ya menjamin untuknya surga. Tentu ini berita dari Allah Azza wa Jalla yang kemudian Nabi sampaikan kepada umatnya. Hanya saja mampukah seseorang menjamin? Kalau orang yang mengetahui uh, betapa sulitnya menjaga tutur katanya, tentu dia tidak bisa menjamin. Tapi dia harus berusaha. Sekalipun tidak terucap saya jamin diri saya akan selamat dari kata-kata yang buruk dan melakukan maksiat, perzinaan dan sejenisnya. Sekalipun dia tidak ucapkan karena itu berat. Tapi dia berusaha dan ini sudah menjadi kewajiban. Kewajiban kita semua selaku hamba-hamba Allah, seorang muslim wajib untuk betul-betul menjaga dua hal tersebut. Nah, ketika betul-betul hal itu dia realisasikan, betul-betul dia menjaganya, maka surga baginya. Walaupun ikhwan fiddin rahimakumullah kalau kita sedikit merenungkan hadis ini, ini betul-betul berat ya, menjamin kata-kata dari yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Apa? Hal itu. Kalau dijabarkan kan panjang sekali. Dijabarkan kan luas sekali. Dia harus menjamin kata-katanya untuk selamat dari apa? kekafiran, ya, kebid'ahan, kemaksiatan yang masing-masingnya banyak sekali. Maka dari itu Ternyata tidak mudah. Ternyata tidak gampang. Namun, ikhwan Fidin rahimakumullah, seperti kata Nabi dalam hadis yang lain, wa inna ula yasir ala man yassarahullahu alaih. Itu mudah insyaallah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah. Ya, kita nggak putus asa, kita tetap optimis dan kita akan berusaha. Bismillahirrahmanirrahim dan itu ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dibantu oleh Allah, ya sekali lagi apapun yang akan kita lakukan tidak akan bisa diwujudkan. Tapi dengan mohon kepada Allah dan Allah membantu kita pasti akan terlaksana dengan baik. Ya. Seperti Nabi sebutkan tadi, wa innahu la yasir ala man yassarahu Allahu alaih. Itu sungguh mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kepadanya taufik. Ikhwani fi din rahimakumullah, sebelum kita baca hadis yang lainnya, tentu terkait dengan ucapan ini kalau di zaman sekarang ini juga uh, bab tulis menulis ya. Karena itu juga sesungguhnya ucapan atau ungkapan lain dari suatu ucapan Bukan kemudian semua hadis itu terkait dengan sesuatu yang terucap dengan lisan. Kemudian yang tertulis dengan tulisan ya, pena atau sekarang alat ketik. Tidak ada tanggung jawabnya. Tidak begitu, bahkan ya sama. Baik ucapan maupun tulisan, masing-masingnya punya tanggung jawab. Ya. Karena bahasa kita terkadang terungkap dengan tulisan. Dan sekali lagi di masa sekarang ini yang kita sama-sama ketahui betapa banyak tulisan-tulisan orangnya mungkin diam. Orangnya mungkin terlihat pendiam bahkan, tapi jarinya begitu aktif. Ya, mengetik dengan apa? handphonenya atau dengan komputernya. Yang apa yang dia tulis ternyata membawa dampak yang besar, dampak yang banyak. Maka dari itu apa yang kita baca dari hadis-hadis tadi harus kita pahami pula bahwa itu pun terkait dengan tulisan-tulisan yang kita tulis. Berhati-hati, sungguh harus berhati-hati. Ya. Disebutkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari sahabat Sufyan bin Abdullah, qala qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya? Fa akhadha bi lisanihi atau bi lisani nafsihi, thumma qala kuffa alayka hadha. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya?" Apa yang paling Anda khawatirkan terhadap saya? Apa yang paling Anda takutkan, khawatirkan pada diri saya? Fa'akhadha bilisani nafsi, Nabi memegang lidahnya, ya. Sempat juga pegang lidahnya untuk memberikan isyarat dan penegasan. Nabi katakan kufa alaika hada ini. Tahan. Lisan ini ditahan. Ya, artinya kata-kata, ucapan. Tahan. Berarti itu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Ya. Kenyataannya demikian. Kalau sahabat tersebut bertanya kepada Nabi tentang dirinya, bagaimana dengan kita-kita ini? Kita-kita ini yang ya mesti kita sadari siapa diri kita. Kekurangan iman kita, ilmu kita, ketakwaan kita. Adapun para sahabat seperti itu, imannya begitu tinggi dan seterusnya. Tidak perlu ditanya tentang mereka dalam bab agama. Nah, yang penting kita ya, bisa apa tidak? Karena kekhawatiran pada diri kita lebih besar untuk mengatakan, mengucapkan, menulis hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bahkan sebagian ulama dulu mengatakan yang paling berhak untuk dipenjara itu sebetulnya lisan. Ya, ibarat uh, manusia dipenjara supaya tidak berbuat jahat. Kalau tubuh kita ini ya, diibaratkan dengan itu yang paling penting untuk dipenjara lisan. Betapa banyak orang yang tidak mampu menahan lisan dan lisannya betul-betul berbahaya. Berbahaya. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah sampai-sampai ya sebagian ulama <clears throat> menulis kitab judulnya apa? As-Samad. Ibn Abi Dunya punya kitab judulnya As-Samad. Apa artinya? Diam. Ya. Nah, karena pentingnya bab ini. Hal yang terkadang kurang mendapat perhatian oleh kita masing-masing. Terkadang kita bicara dalam obrolan yang tidak kita kendalikan. Kita yang mungkin sudah sedikit banyak belajar mau tidak mau mesti kita akui bahwa sering terlepas dari diri kita dalam e, berkata dalam bercanda, dalam obrolan, kata-kata yang sebetulnya tidak pantas diucapkan atau bahkan perbuatan eh, perkataan yang mengandung dosa, anggap itu ghibah atau mungkin namimah atau apa merendahkan martabat orang lain dan seterusnya. Bagaimana dengan orang-orang yang mungkin tidak pernah belajar agama Tidak pernah peduli dengan ilmu agama Tidak pernah mendalami ilmu agama Tidak pernah duduk di majelis ta'lim Nah Kira-kira seperti apa obrolan Yang terucap dari mereka Padahal asyiknya orang-orang itu ya ngobrol itu Ikhwan Fidin Rahimahkumullah jadi eh, ini pentingnya kita ya menjaga lisan. Karena ternyata itu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dikatakan oleh sahabat itu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu ternyata itu pula yang dikatakan Rasulullah SAW kepada sahabat Muad ibnu Jabal. Ya, itu pula yang dikatakan Rasulullah SAW kepada sahabat Muad ibnu Jabal radhiyallahu an ketika beliau diberi nasihat-nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis yang panjang di situ dikatakan oleh Muad radhiyallahu anhu Ya. Uh, Nabi ketika itu mengatakan kufa alaika hada. Ya. Tahan oleh kamu lisanmu ini. Muadz radhiyallahu an mengatakan ya Rasulullah, inna la muakhaduna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, apakah kita ini akan dihukum disebabkan perkataan dan ucapan kita? Nabi menjawab, "Sakilat ka ummuk ya Muad." Ibumu kehilangan kamu wahai Muad. Yani Nabi kaget, semacam Muad mengatakan begitu. Ya, "Sakilat ka ummuk, ibumu kehilangan kamu." Ini yani kata-kata yang apa? Kalau maknanya ya seperti yang antum dengar, ibumu kehilangan kamu. Hal yang kurang baik tentunya kan maknanya atau tidak baik tapi ini kata-kata yang apa? biasa terucap. Tradisi. Sebagai ungkapan apa? Ungkapan eh, rasa kaget. Sehingga bukan maksudnya Nabi mendoakan keburukan kepada Muad. Yang seperti ini harus dipahami. Ya, kata-kata yang seperti ini kata-kata yang biasa diucapkan untuk tadi Ya, jadi bukan Nabi bermaksud mendoakan keburukan, tapi ini ungkapan rasa kaget dari Nabi SAW. Ya, wahai Muad, engkau mengucapkan begitu, seolah-olah begitu. ini satu hal yang jelas bahwa lisan ini akan membawa kepada malapetaka bila tidak dijaga. Maka Nabi katakan wa hal nasa finnari ala wujuhihim atau qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang membuat orang itu telungkup jatuh tersungkur di neraka di atas wajah mereka? Bukankah itu karena hasaidu alsinatihim buah daripada lisan mereka? Buah dari kata-kata mereka? Tentu jawabnya iya. Ya, betapa banyak orang-orang yang masuk neraka disebabkan kata-kata. Ya, disebabkan kata-kata. Ya, seperti nanti akan insyaallah kita baca hadis yang Nabi sebutkan bahwa seseorang ya uh, masuk ke dalam neraka disebabkan kata-kata yang tidak begitu dia apa e, perhitungkan. Ternyata itu yang membuat dia masuk neraka. Selama ini dia rajin ibadah. Tapi ternyata ada satu hal yang berbahaya pada dirinya. Dia mungkin kurang menyadarinya, yaitu kata-kata. Jadi berhati-hatilah kita ya kita mungkin belajar kita mungkin ibadah tapi kalau kita tidak mampu menjaga lisan kita maka kita dalam bahaya naudzubillah min dzari nah ingat sabda Nabi SAW kepada Muad bukankah orang-orang itu telungkup di neraka ya. tidak lain kecuali sebab buah daripada ucapan dan tutur kata mereka Ikhwani fidin rahimakumullah ah, Dan Saya ingatkan lagi bahwa Ucapan dan tutur kata ini Yang mencakup luas ya Jangan dibatasi pada Misalnya celaan, cercaan Tapi Sampai pada kata-kata tadi Kufur, syirik ya Beda'ah Maksiat dan macam-macam Yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran agama Walahu an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an. Diriwayatkan pula dari Abu Sa'id radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Marfu'an sampai kepada Nabi bahwa Nabi bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Taqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bika in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna qawluhu tukaffir ay tudhil wa takhda artinya bahwa kalau anak Adam masuk di waktu pagi ya setelah dia tidur masuk waktu pagi mulai beraktivitas di tiap-tiap itu. Sesungguhnya anggota tubuh itu semuanya tukafir al-lisan. Tukafir di sini eh, diartikan oleh penulis ai tadhillu wa takhdha. Ya. Tadhil artinya tadhil menjadi rendah atau tunduk. Ya. yakni mereka anggota-anggota tubuh itu akhirnya pun mengingatkan karena kunci adalah ada pada lisan. Yang lain mengikuti. Maka anggota tubuh itu pun mengingatkan lisan, ittaqillah fina. Kamu mesti bertakwa kepada Allah terkait dengan kami, anggota tubuh yang lain. Kenapa? Karena dia menjadi kepalanya, yang lain ikut. Kalau dia belok, yang lain ikut belok. Kalau dia lurus, yang lain ikut lurus. Maka engkau, wahai lisan, bertakwa kepada Allah pada kami. Ya, keberuntungan, kecelakaan bagi tubuh yang lain mengikuti lisan. Fa innama nahnu bika. Kami ini tergantung pada kamu. Ini istaqamta istaqamna. Kalau engkau istiqamah lurus benar kami pun istiqamah wa in wajazta i'wajazna ya tapi kalau kamu bengkok melenceng menyimpang kami pun sama kami pun akan menyimpang ya kami pun akan melenceng dari yang benar ikhwani fid din rahimakumullah nah jadi itu kenyataan yang ada bahwa memang ya, walaupun lisan ini salah satu dari yang lain dari anggota tubuh kita, tapi perannya lebih daripada yang lain. Perannya lebih daripada yang lain. Yang lain seringkali menjadi apa? Uh, menjadi korban lisan. Gara-gara seseorang mengatakan kata-kata yang buruk kalau misalnya dengan kata-kata yang buruk, kemudian ia dihukum, siapa yang memperoleh hukuman? Ketika dia misalnya melakukan suatu tuduhan, tuduhan zina misalnya, tapi tidak benar menurut syariat. Kemudian dia dihukum dengan hukuman had. Siapa yang dicambuk? Bukan lidahnya yang dicambuk. Ya, Begitu pula contoh-contoh yang lain. Makanya lisan ini perannya besar, pengaruhnya besar. Dia menjadi kepalanya dalam suatu tindakan. Ikhwani din rahimakumullah. Walaupun tentu uh, lisan ini pun tidak lepas dari pengaruh kalbu ya. Kalau kolbu itu ibarat komandonya, pelaksana utamanya adalah lisan. Pelaksana utamanya adalah lisan. Komandonya di kolbu. Jadi memang ini keterkaitan antara seluruh anggota tubuh kita. Makanya eh, terkait hal ini ya Nabi mengingatkan dalam hadis yang lain hal saluhal qalb saluhal jasad kullu. Makanya di bab sebelumnya kita mendapati bahwa penulis lebih fokus pada qalb. Ya, bagaimana memperbaiki kalbu kita. Menjaga dari ketergelinciran dalam kalbu kita. Kalau kalb ini sudah mapan, baik, lisan pun akan mengikuti. Ya, karena dia sekedar pelaksana. Ya. Makanya juga di sini kita lihat setelah penulis membicarakan bab kalbu kalbu manusia, bab kedua dibahas bab lisan. Nah, ini terkaitan antara keduanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dalam uh, hadis yang lain disebutkan Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang tadi sempat kita sebutkan yaitu sabda Rasulullah SAW sempat kita isyaratkan Nabi bersabda innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sungguh seorang hamba bicara dengan suatu kalimat. Ma yatabayyanu fiha yang tidak jelas padanya. yakni kata-kata tersebut ya. Artinya wallahu alam dia kurang begitu apa mempertimbangkan ya, akibat dan efek itu dia katakan begitu saja tapi ternyata yazil lubiha finnar dengan kata-kata itu justru dia tergelincir dan masuk dalam neraka ab'ad ma bainal masyriki wal maghrib lebih jauh lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, bil kalimah dengan sebuah kalimat. Ya, sebuah kalimat mungkin pendek sekali. Ya, satu dua kata mungkin saja. Dengan itu ternyata dia masuk ke dalam neraka jahanam naudzubillah min dzalik. Tidak begitu dipikirkan. Ingat bahwa segala sesuatu tercatat tadi. Jangan disangka mungkin ini terlupakan mungkin ini nggak dianggap, mungkin ini ya uh, apa tidak diperhitungkan, tidak begitu. Ma'yal fitu min kaulin, tidak dia ucapkan dari perkataan apapun, <clears throat> ya min kaulin ini perkataan apapun. Tadi sekalipun satu kalimat yang terdiri dari dua kata Mungkin ternyata dengan itu hancur semuanya. Apa yang dia lakukan selama ini? Seperti hadis yang akan kita baca yang menjelaskan uh, hadis ini. Ya. Di disebutkan dalam ucapan Abu Hurairah radhiyallahu an takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratah berkata dengan suatu perkataan. Satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Menghancurkan dunia dan akhiratnya. Sudah hancur-hancuran. Ikhwan fitin rahimakumullah diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Dan beliau sahihkan dari Bilal ibn al Harith radhiyallahu anhuma marfu'an. Inna ar-rajula yatakallamu bil kalimah min ridwanillah kana yadhunnu an tablugha ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumil ila yaumi yalqah sungguh ada seseorang ia berkata dengan suatu kalimat yang itu termasuk dari yang diridhai Allah tidak dia sangka Ternyata itu mencapai tingkatan yang tidak dia perhitungkan. Allah Subhanahu wa taala menulis untuknya dengan kalimat itu keridhaan-keridhaannya. Allah tetapkan baginya keridhaan Allah sampai Allah sampai dia berjumpa dengan Allah. Wa innar rajul dan sebaliknya ada seorang yang lain la yatakallam bil kalimah min sakhatillah. Ia bicara dengan suatu kalimat. Yang kalimat itu tergolong dari kalimat yang dimurkai Allah. Maka na yadhunnu an tablugha ma balagat. Dia enggak mengira ternyata kalimat tersebut mencapai suatu yang tidak dia perkirakan. Yaktubullahu lahu biha suhtahu. Allah ternyata menuliskan, menetapkan untuknya disebabkan kalimat itu kemurkaannya ila yaumi yalqah sampai ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihatlah. Ya. Satu kalimat yang ternyata itu min suhtillah termasuk dari hal yang dimurkai Allah tidak dia sangka ternyata tablughu ma balagat mencapai yakni uh, apa akibat yang tidak dia perkirakan ya tidak dia sangka-sangka yang ternyata dengan itu terus kemurkaan demi kemurkaan dari Allah azza Wajal, Allah tetapkan sampai dia berjumpa dengan Allah. Nah, bagaimana kalau ia berjumpa dengan Allah dalam kondisi Allah murka kepadanya? Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, oleh karenanya tadi bahwa kita harus betul-betul memperhitungkan suatu perkataan. Jangan asal ucap, asal bunyi kata orang, asbun, ya, asal bunyi, asal ngomong. Ya, sehingga ternyata ya, berakibat yang tidak dia sangka, tidak dia kira. Terutama di akhirat ya, banyak orang yang tidak memperhitungkan ini. Terkadang di dunia saja banyak yang seperti itu. Asal ngomong ternyata oh buntutnya ke pengadilan, buntutnya di penjara, buntutnya dipukuli orang. Di dunia saja banyak orang yang kurang memperhitungkan. Padahal di alam nyata yang dia hidup padanya. Padahal dia hidup ya sebagai manusia bersama yang lain mengetahui tradisi, mengetahui apa namanya? etika dan lain-lain. Sopan satun ya, apalagi e, kaitannya dengan apa? E, kehormatan agama dan seterusnya. Di dunia banyak orang yang kurang memperhitungkan apalagi terkait dengan nasib di akhirat yang gaib Bagaimana supaya orang itu bisa memperhitungkan? Ya belajar. Talabul ilm. Belajar ajaran Islam yang mendalam. Ya. Karena ini berkaitan dengan berbagai sisi dari ajaran Islam, berkaitan dengan kesyirikan, kekufuran dan lain-lain. Banyak orang ngomong kata-kata eh apa kekafiran. Dia nggak menyangka kalau itu kekafiran. Mungkin dia nyangka dia masih muslim. Oh, saya seorang muslim, saya seorang muslimah. Orang tua saya muslim. Ibu saya muslimah. Mungkin dia ngomong begitu. Tapi siapa tahu? Ternyata di sisi Allah Islamnya sudah batal. Tanpa dia perkirakan. Kenapa? Karena dia jahil dalam bab agama. Tidak mengerti bab agama sehingga Nilai suatu perkataan tidak dia perhitungkan. dianggapnya biasa, tapi ternyata tidak biasa. Dan Allah sudah mengingatkan. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Idh talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian saling apa? menerima, memberi ucapan-ucapan mengatakan dengan lisan kalian mulut kalian wa tahsabunahu hayyina kalian kira itu ringan remeh sepele saya nggak berniat saya nggak bermaksud wa huwa indallahi azim ternyata itu di sisi Allah besar ya itu di sisi Allah besar nah hati-hati dari hal-hal tersebut <clears throat> Bismillah kita lanjutkan. Jadi uh, <clears throat> terkait dengan ayat yang tadi suatu peringatan yang sangat penting bagi kita semuanya yaitu pada surat uh, apa ini? An-Nur ayat yang ke-15 ya. An-Nur ayat 15. Idtalaqawnahu bi sinatikum, wa bi'afwahikum Nabi afwahikum Malai salakum bihi ilm gitu ma laysa bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim kalian terima dari mulut ke mulut ya diucapkan wa taquluna bi afwahikum kalian ucapkan dengan mulut-mulut kalian Malai salakum bihi ilm yang kalian tidak punya ilmu padanya wa hayyina wa huwa 'indallahi Kalian kira itu suatu hal yang ringan, padahal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi pelajaran walaupun itu pada sebuah kasus tapi firman Allah Azza wa Jal bukan bermaksud hanya dalam bab itu saja. Tapi dalam segala hal yang mungkin kita mengira Mungkin kita menganggap perkataan itu perkataan yang remeh, sepele, tapi ingat Allah Azza wa Jalla punya penilaian yang lain. Ya. Oleh karenanya inilah pentingnya kita belajar, penting kita berilmu. Sehingga kita bisa menilai bobot suatu perkataan. Apakah ini baik dan e, berbobot yang berat dalam kebaikan atau sebaliknya. Ini perkataan buruk dan sangat berbahaya. Ya, nilainya sangat apa? besar <clears throat> dalam keburukan. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah termasuk hadis yang sedang kita baca ini eh, disebutkan dalam riwayat Muslim apa sebetulnya yang terjadi pada orang tersebut. Al Imam Muslim meriwayatkan dari Jundub bin Abdullah secara marfu' sampai kepada Nabi bahwa beliau bersabda anna rajulan qala bahwa seseorang mengatakan wallahi la yaghfirullahu li fulan faqala Allah azza wa jal man dhal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak Ada seseorang dia mengatakan Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah Allah tidak akan mengampuni fulan. Faqala Allah azza wa jal. Maka Allah pun mengatakan Man dalladhi yata'alla alayya? Siapa ini yang berani bersumpah ya mendahului aku? Allah aghfira li fulan yaitu bahwa saya tidak akan bahwa aku tidak akan mengampuni fulan inni qad ghafartu lahu sungguh aku justru mengampuni fulan wa ahbattu amalak dan aku menggugurkan amal-amalmu diterangkan oleh uh, sebagian riwayat ya bahwa ini terjadi pada dua orang yang mereka sebetulnya bersaudara. Mereka bersaudara. Dua orang dari Bani Israel. Yang satu orang tersebut uh, sering jatuh dalam perbuatan dosa. Yang lain satu lagi tampaknya rajin ibadah. Tapi ingat ya, ingat. Sekedar rajin ibadah belum mesti sebagai tanda kebaikan dan keutamaannya, belum mesti. Bukan saya katakan tidak, tapi belum mesti. Kenapa? Karena ibadah harus didasari dengan ilmu yang benar. Kalau ibadah semata tapi tidak didasari ilmu, dengan kata lain, abid bukan alim. Ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Ini justru sering timbul suatu kerusakan karena orang yang seperti ini. Ya, ini salah satunya. Ini salah satunya. Contoh yang lain mungkin kita ingat kisah apa? Orang yang membunuh 100 jiwa dan mau bertobat. Ya. Itu kisah yang lain suatu kerusakan diakibatkan orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Ini juga dua orang yang satu berbuat maksiat salah, salah. Ya, yang satu tampaknya rajin ibadah. Maka yang rajin ibadah itu maunya menasihati saudaranya yang jatuh-jatuh dalam maksiat ini. Ya, agar jangan berbuat maksiat, jangan begini, jangan begitu. Akhirnya suatu saat dia menasihati. Kemudian saudara yang dinasihati ini pun dia merasa kesal. Kok seolah-olah kamu ini mengawasi saya terus, mengintai saya terus. Hal wa rabbi. Biarkan ini antara saya dengan Allah. Abu'idta alayya rakiban Apa kamu ini diutus untuk mengintai aku? Nah. Dijawab seperti itu dan dia marah. Ya. Ketika itulah dia mengatakan wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Au la yudkhilukallahu jannah atau kata yang lain, demi Allah, Allah tidak akan masukkan kamu ke dalam surga. Nah, lihat ya. Eh, kata-kata uh, ini. Kata-kata ini. Ini adalah suatu perkataan yang tadi disebutkan dalam hadis, "Man dzalladzi yata'alla alaiya alla aghfira fulan." Siapa yang sumpah dengan nama aku? bahwa aku tidak mengampuni fulan. Ini kan sebetulnya sikap lancang terhadap Allah Azza wa Jalla. Iya kan? Masalah mengampuni atau tidak itu urusan Allah. Mau diampuni atau tidak oleh Allah, Allah Maha tahu. Kenapa dia berbuat begini, kenapa dia berbuat begitu. Siapa yang berhak diampuni, siapa yang tidak, Allah Maha tahu. Urusan ampunan atau tidak diampuninya orang Allah yang memilikinya tidak ada yang selain Allah Subhanahu wa Ya. Begitu. Dan hal ini satu hal yang uh, yang diajarkan oleh Islam dan akidah yang telah tetap dalam Islam, ya kan? Dalam doa pun Nabi mengajarkan begitu, wala yufridunuba illa anta. Tidak yang mengampuni dosa kecuali engkau. Jadi urusan mengampuni dosa hanya Allah yang berkuasa. Dan hanya Allah yang tahu siapa yang diampuni dan kenapa, siapa yang tidak. Mutlak di tangan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ada orang mengatakan dia masih di dunia, belum ada keputusan Allah Azza wa Jalla yang dia ketahui. Ternyata dia mengatakan, demi Allah, sumpah. Bukan dia khawatir jangan-jangan kamu nggak diampuni ini pun ya harus eh, betul-betul uh, berhati-hati dalam mengucapkannya tapi dia sumpah bukan hanya memastikan bahkan sumpah dengan nama Allah demi Allah Allah tidak akan mengampuni kamu demi Allah Allah tidak akan masukkan kamu ke dalam surga tahu dari mana ya bukan hanya bab tahu dari mana ini sikap lancang terhadap Allah azza wajalla Nah, kembali kepada tadi. Tampaknya dia hanya rajin ibadah. Tapi ilmu kurang. Sehingga dia mengatakan kata-kata. Dia nggak ketahui bobot perkataan ini. Bisa jadi maksiat orang itu kalau ditimbang dengan bobot kata-kata dia. Lebih besar pelanggaran kata-kata itu daripada maksiat yang dilakukan. Ya kan? Ini sama-sama maksiat kepada Allah. Saudaranya berbuat maksiat, maksiat apa? Enggak disebutkan, wallahu alam. Dia berkata kata-kata yang mengandung ya, kelancangan terhadap Allah Azza wa Jal dengan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditimbang berat mana pelanggaran ini? Nah, bisa jadi berat yang dia lakukan ini, yang dia ucapkan ini bisa jadi begitu. Sementara dia nggak menyadari. Layul kilahabalan tidak dia pikirkan. Mayatabayyanu fiha, dia nggak jelas dengan kata-kata ini apa konsekuensinya dan apa apa akibat daripadanya serta tadi bobot kemungkarannya. Dia nggak begitu memahami. Nah, Ikhwan fidin rahimakumullah, ternyata apa yang terjadi? Faqubidha arwahuhuma. Ya, ringkas cerita, akhirnya kedua-duanya mati. Ya. Kemudian fajtama'a 'inda rabbil alamin di hadapan Allah azza wajalla. Maka faqala li hadzal mujtahid akunta bi'aliman au kunta ala ma fi yadi qadira Allah pun mengatakan Apakah engkau mengetahui tentang aku? Kata Allah kepadanya. Kok dia berani sumpah bahwa Allah tidak mengampuni? Kamu tahu tentang aku? Au kunta ala ma fi yadi qadira? Atau kamu mampu terhadap apa yang di tanganku? Mau masukkan ke surga tidak masuk ke surga, itu kekuasaan Allah Azza wa Jal. Kamu ya mendahului. Ya. Apa mampu merubah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan? Dari mana tahunya kalau dia apa tidak dimasukkan ke dalam surga? Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, ini hal yang perlu diperhatikan, ya sikap mendahului keputusan Allah Azza wa Jal. Wa qala lil mudhnib sementara Allah mengatakan kepada yang berbuat dosa tersebut, Idhab fadkhulil jannah birahmati. rahmati." Kamu masuk ke surga dengan rahmatku. Ya. Allah ampuni dia. Kenapa Allah ampuni? Allah yang Maha tahu. Allah yang punya surga ya dan Allah Maha tahu tentang orang ini. Kalaupun dia jatuh dalam maksiat, ya, apa amal dia yang lain? Kenapa dia jatuh dalam maksiat? Yang jelas kita yakin Allah Azza wa Jal tidak akan salah dalam menetapkan hukum. Allah Azza wa Jal tidak akan keliru dalam menetapkan hukum. Allah mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Maka Allah katakan kepada orang itu, pergilah kamu masuk ke dalam surga dengan rahmatku. Kemudian Allah mengatakan untuk yang satunya idhabu bihi ilan nar. Bawa dia masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dhali. Nah, ikhwani fidin rahimakumullah. Nah, ini contoh ya, suatu perkataan tidak ditimbang dia ucapkan secara spontan dia tidak berpikir apa akibat daripada perkataannya maka uh, dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis takallama bi kalimatin au baqad dunyahu wa akhiratah dia telah bicara dengan suatu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya nah ini perlu menjadi apa pelajaran penting bagi kita. Ya. Kalau ini uh, satu kalimat pendek ini satu kalimat pendek bagaimana dengan kalimat yang panjang? Bagaimana dengan yang berbait-bait? Ya. Pikirkan. Jangan sembarang bicara. Ikhwan fillah rahimakumullah. Uh, Di sini Syekh Al-Fauzan dalam syarah mengomentari mengomentari uh, apa yang dikatakan oleh orang tersebut tadi yang kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Hada su'udzanin billah. Ucapan dia ini juga mengandung buruk sangka kepada Allah. Demi Allah Allah tidak akan mengampuni kamu. Ya mengandung berusaha kepada Allah padahal ya dalam ayat dalam hadis di samping Allah Azza wa Jal mengancam di samping Allah Azza wa Jal mengingatkan tentang kerasnya azab dan seterusnya Allah juga mengatakan bahwa Allah Azza wa Jal ghafurur rahim bahwa Allah Azza wa Jal rahmati kata Allah wasi'at kulla syai rahmatku meliputi segala sesuatu bahwa Allah Azza wa Jal juga mengatakan Inna rahmati sabagat ghadabi atau ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Atau dalam level yang lain sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Ya. Atau hadis Nabi, "Inna syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummat min ummati." Sesungguhnya syafaatku untuk ahli orang yang berbuat dosa dari umatku. Nah, hadis-hadis ini bukan kemudian e, di satu sisi dianggap membuat orang itu meremehkan, tidak, bukan maksudnya itu, tapi juga memberikan harapan ini. Hadis-hadis ini memberikan harapan. Jangan diputus harapan selama dia muslim. Seperti kata ulama kita narju lil musi wa nakhafu alaih. Orang yang berbuat buruk kita masih punya harapan. Tapi kita khawatir. Kalau seperti orang tadi mengatakan wallahi demi Allah kamu nggak akan diampuni Allah. Sudah putus harapan dalam pandangan dia. Ya. Sementara harapan masih terbuka. Rahmat Allah luas. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, maka dari itu kata Syekh Al-Fauzan, kata-kata tersebut mengandung buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Wa adabin ma'allah Azza wa Jalla. Juga mengandung adab yang tidak baik terhadap Allah. Seperti yang tadi kita katakan, kalau bahasa kita ini sikap lancang terhadap Allah mendahului. Ya. Masih di dunia dan dia belum tahu keputusan Allah di akhirat, dia sudah mengatakan tidak akan diampuni Allah, tidak akan masuk surga. Nah, adab yang buruk terhadap Allah Azza wa Jalla. Bi an yahlifa bi anna Allah la yaghfiru li hadzal muznib dzambahu. Dia sumpah bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang salah ini. Hadza la juz, Ini tidak boleh. La ya laka an tuhajjir 'ala Allah. Tidak boleh bagimu membatasi ya perbuatan Allah Azza wa Jal. Nah, seperti kata beliau seolah-olah dia apa? membatasi perbuatan Allah. Allah Azza wa Jal masih mungkin baginya dan terserah Allah Azza wa Jal mau mengampuni atau tidak, itu urusan Allah. Dia seolah-olah sudah ini. Keputusan Allah untuk dia ini saja, jangan yang lain. Jangan diampuni. Seolah-olah begitu. Ya. Bersumpah lagi. Nah, Kata beliau selanjutnya, "Di anna hadzal rajul yaisa min rahmatillah." Orang ini sudah putus asa dari rahmat Allah walaupun pada orang lain. Qannatan nas minha juga membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Membuat orang putus asa dari rahmat Allah padahal putus asa dari rahmat Allah. Kalau orang itu misalnya ya akhirnya menganggap ucapan tadi kalau dia menya, me, me, apa, meyakini, wah dia saudara saya orang yang rajin ibadah. Ucapannya mesti benar. Kalau gitu saya sudah seperti ini. Sudah. Kadung. ya Sudah basah sekalian nyebur sudah. Buat apa saya ibadah? Buat apa saya taubat? Toh saya sudah tidak akan bakal masuk surga. Puaskan sekalian di dunia. Bagaimana kalau seperti itu? Jadi buntutnya panjang ini. Ya. Buntutnya panjang. Dan orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya mereka orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia muslim sekali lagi masih terbuka peluang harapan bagi seorang yang beriman kepada Allah ya uh, dan seorang yang muslim. Ikhwani fillah rahimakumullah Kemudian juga disampaikan oleh Syekh Al-Fauzan hmm, Hafizahullah faedah dari suatu hadis dari Nabi SAW tentang kelurusan iman bahwa itu terkait sekali dengan lisan. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah atau dihasankan la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, tidak akan istiqamah, tidak akan ya lurus kecuali kalau kalbunya lurus. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuh dan kalbunya juga tidak akan lurus sampai lisannya juga lurus. Lisannya istiqamah. Ya, jadi ini keterkaitan antara semuanya, anggota badan, kolbu dan lisan. Ya, harus masing-masingnya lurus sehingga nanti iman kita akan tegak, lurus, istiqamah. Kalau tidak ya, kalbu kita tidak benar, ya semuanya akan berantakan. Lisan kita juga sembarangan bicara akhirnya juga berefek pada yang lain. Ya, berdampak pada yang lain. Begitulah ikhwan fillah rahimakumullah perlunya kehati-hatian dalam berbicara ya dan dalam tulis menulis agar ini menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya sehingga kita selamat di dunia dan akhirat kita. Allahu a'lamu shawab. Sementara sampai di sini dulu.